Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Wailun wailun yawma idzin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin al-jazaa'i badalun aw bayanun lil mukadzibin. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin mutajawizil haddi azim sighatun mubalaghah. Idza tutla 'alayhi ayatuna al-Qur'anu qala asatirul awwalin الحكايات التي صدرت قديما جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر كلا ردء وجزر لقوله لهم ذلك بل رانا غلب على قلوبهم فغشيها ما كانوا يكسبون من المعاصي وهو كالصدع كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه ثم إنهم لصال الجحيم لداخل النار المخرجة ثم يقال لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون كلا حقا إن كتاب الأبرار أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين إلى هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت الأرش وما أدراك أعلمك ما عليون ما كتب عليين هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة إن الأبرار لفي نعيم جنة بركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Kemarin dikatakan inna kitab al-fujjar lafi sijin. Sesungguhnya kitab yaitu tulisan amalnya orang-orang yang kafir itu ada di sijin. Hah? Ada menyatakan sijin itu tempat di bawah bumi yang ketujuh ada menyatakan satu kitab yang mengumpulkan semua amal-amalnya syayatin dan kafarah orang-orang kafir. Kemudian bagaimana amal-amal orang yang mukmin? Amal-amal para malaikat? Hmm? Oh ini belum ya, ini Oh, iya. Wailun yawma idul ini ya. Ah. Kemudian wa ma adraka masijin kitabun marqum yaitu satu kitab tulisan yang makhtum yang benar-benar sudah diresmikan, eh, uh, ditok begitu ya, ditutup ya Eh, yang nantinya bakal akan diserahkan nantinya kepada orang yang beramal itu. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka celakah bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan siapa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin yaitu orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan yaitu kiamat. al jazak ad-din al jazak. Din itu banyak arti tapi di sini adalah yaumil jaza ya. ada din berarti syariah ya. Eh, seperti al yauma akmaltu lakum dinakum bukan jazaakum nah, dinakum syariah yang hukum-hukum agama ada ad-din tadi itu makna al-ibadah ha? Eh mana ibah, ibadah atau perbuatan taat contohnya eh, eh, apa namanya? nagisatu aglin wadin, perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Gimana kurang agama? Islamnya kurang begitu. Ya kafir kalau Islamnya kurang. Nah, yang dimaksud di sini ibadahnya yang kurang. Kenapa? Alaisa eh, Ah, alaisatil alaisal haid ah, alaisal mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum gitu bukankah perempuan yang haid itu tidak puasa dan tidak sholat nah, tidak puasa tidak sholat karena adanya haid kurangnya perbuatan ibadah dan taat begitu perempuan sholat itu din kemudian puasa itu adalah din karena itu kalau ada orang membaca dalam doa Allahumma inna nastahduka wa nastahduka adiyanana dinana jangan dibuat masalah. Nah, kalau adiyanana itu jamak din yang bermakna al-ibadah atau jamak din yang bermakna atau ah Agama-agama kami itu bukan berarti Islam, Kristen, Hindu dan macam-macam agama-agama kami di sini maksudnya ibadah-ibadah kami, ya salat kami, ya taat kami kepada Allah, ya zikir kami, begitu maksudnya ya. Nah, itu maknanya din itu macam-macam. Ya. Taib. Eh, ilu yauma idzin lil mukadzibin. Maka celaka bagi yauma hari hari ketika itu uh, soleh soleh soleh من صلاة سقف ما ada Mahat حد Wailul yawma idil mukadzibin maka celaka hari ketika itu bagi orang-orang yang mendustakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin yaitu mereka orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan jadi badal Au bayan atau keterangan lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan. Hmm? Mendustakan di sini mendustakan hari kiamat. Ini orang-orang musyrikin Arab tidak percaya dengan itu. Karena itu mereka seenaknya. Kalau mau berbuat nggak ada dari pembalasan, mati mati selesai sudah. nggak ada lagi kebangkitan, nggak ada lagi nanti hisab, nggak ada lagi itu neraka, nggak ada lagi itu sur surga. Hah? Wa ma yukadzibu bihi dan tidaklah mendustakan dengan hari itu illa kullu mu'tadin mutajawizil had kecuali orang yang sudah melampaui batas, sudah keterlaluan. Azim syirat mubalaghah, sangat berbuat dosa. Azim fa'il itu ada syirat mubalaghah, ada bimakna maf'ul. Eh? Kalau syarat mubalaghah alim sangat mengetahui atau maha mengetahui. Tapi kalau memang eh, kalau makna maf'ul contohnya apa? Qatil bimakna maktul. Ya, qatil gitu. Udah keterlaluan dia. Kalau sudah orang nggak percaya hari kiamat. Gak percaya bahwa amalnya akan dibalas, enaknya sendiri. Pasti dia menjadi orang yang sangat berbuat dosa. Pasti dia menjadi orang yang sudah keterlaluan sudah. Hah? Sudah keterlaluan, melampaui batas. Orang yang demikian ini, idza tutra ayatuna kalau dibacakan kepada dia ayatuna ayat-ayatku yaitu Al-Qur'an qala asatirul awwalin dia akan berkata asatirul awwalin ini dongeng-dongeng dulu ini al-hikayat allati sutirat qadiman wah ini cerita-cerita dulu ini asatir jama ustura atau istarah asatirul awwalin ini persis apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal itu dia menyatakan itu cerita-cerita dulu itu. Bisa benar bisa tidak yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Persis ini, ini termasuk yukadzibu biyaumiddin ini. Cirinya orang kafir ini. Yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu bukan usturah, bukan dongeng, tapi itu benar-benar terjadi hakikatan dan wajib kita imani. Mana ada kitab suci menceritakan dongeng itu? Nah ini bukan cerpen, bukan kumpulan karangan manusia itu. Bukan pendapat, bukan karena habar daripada jurnalis atau wartawan. Lah, ada kalamu Rabbi. Itu kalam daripada Allah Rabbul Alamin. Persis ini liberal. Karena itu bahaya itu bisa uh, murtad orang yang demikian tadi itu. Hmm? Kalau dibacakan Quran nggak ada khauf, ya nggak ada dia tadi itu takut begitu. Ceritakan bagaimana kaum Nabi Allah Lut, bagaimana kaum Nabi Allah Hud, nggak ada takut. Main-main dia tadi itu. Ada di situ. Ah, itu cerita-cerita lama itu. Dongeng itu. Hmm? Ini eh, ciri-ciri uh, ciri -ciri al-fujar, al-kufar, ciri-ciri mereka itu semuanya dan mereka adalah Nabi biyaumiddin. Dia nggak percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Na'udzubillah Kalla bal rana ala gulubihim ma yaksibun. Kalla ini bisa harf. Tapi ada menyatakan kalla bimakna hakon benar-benar memang ya rada wa zajar digaulihi lahum dalik ini rada wa zajar satu eh, apa ya hardikan ya Hah? tidak sekali-kali benar gitu ya balrona bahkan Rona, ghalaba, udah menguasai. Ahata wa ghatta, sudah menguasai dan menutupi. Gitu. Ala kulubihim di hati mereka. Faghashiyaha maka menutupi gulubahum hatinya mereka. Maka anu yaksibun apa yang telah mereka kerjakan minal ma'asi daripada maksiat Hah? daripada maksiat. Langit itu kalau siang hari sebenarnya terang, tapi karena udah ketutup dengan mendung yang berat, hah? maka terangnya matahari ketutup. Itu namanya disebut ron. Nah, ditutup oleh awan mendung yang berat tadi itu. Demikian juga hatinya orang mukmin ini bisa ketutup dengan itu sehingga cahaya iman tadi itu tidak tembus. Nah, Hati manusia tadi itu ketutup, bukan hatinya orang mukmin, hatinya manusia kadang-kadang ketutup dengan maksiat. Itu sehingga tidak tembus. Hidayah nggak tembus, kelihatan nabi nggak beriman, kelihatan Quran nggak kedengaran Quran, nggak beriman, ada mukjizat nggak beriman, barrona ala qulubihim. Udah ketutup hatinya. Ketutup dengan apa? Bukan dengan kain. Maka no yaksibun amal-amal yang jelek tadi itu menutupi hatinya. uh, di sini sebagian ulama menyatakan ada tiga tingkatan dalam hati ini. Ada yang disebut ron, ada yang disebut toba, toba Allahu ala kulubihim. Ini lebih parah daripada ron. Nah, ada lagi yang disebut al gafal, menutup Afala tadabbarul Qur'an am ala gulubin akfaluha ditutup sudah dikunci dah. Hah? Ditutup sudah digon di, digon dikunci sudah. Ini lebih parah daripada tabak. Hah? Ini lebih parah daripada tabak. Ron itu uh, begini gambarannya. Nabi pernah bersabda, "Idza adnabal 'abdu" Atau annal mu'min idza adhab orang yang beriman itu jika berbuat dosa nukitat nuktatun sauda fi qalbi maka ternodai dengan noda hitam di dalam hatinya. Titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfar kalau dia tobat istighfar mencabut diri dari perbuatan dosa itu sugila gelbu itu dipoles lagi hatinya bersih lagi fa sugila golbu minha fa in zada kalau nambah lagi udah kena titik hitam nambah berdua dosa lagi kena titik hitam lagi terus demikian zadat hatta ta'lu galba sehingga benar-benar tebal Titik hitam tadi itu tambah, tambah, tambah, tambah, akhirnya tebal dan menjadikan hati tadi itu hitam semuanya. Hatta yasbadal galbu fadhalika ron, yaitu ron. Ya, itulah ron tadi itu. Jadi ron bisa terjadi walaupun pada orang mukmin. Hati-hati. kalabal bal rana ala gulubihim ma yaksibun. Nah, di sini katakan kasad'i seperti karat menutupi keasliannya. Karat itu menutupi keasli besi ada karatan keasliannya besi itu Nah itu Eh, kalau ada kotor langsung dibersihkan. Nah, ketika berbuat dosa langsung dibersihkan bil istighfar wa taubah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla haqqan beneran. Innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka sesungguhnya mereka daripada Tuhan mereka Allah yauma idin hari ketika itu yaitu hari kiamat La mahjubun, benar-benar dia tadi itu terhijab, terhalangi daripada Allah, fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat Allah, tidak menemui Allah. Jadi Allah nggak mau memberikan dia untuk dapat bertemu dengannya. Ada lagi yang menyatakan ya raunahu summa hujibu. Melihat Allah kemudian dilarang untuk diusir, dilarang untuk melihat Allah. Nah, ini supaya lebih diziadati hasratin wa nadama supaya tambah dia menyesal nantinya di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Lah kalau sudah mahjub daripada Allah yang Maha Rahmat di hari kiamat, ya sudah enggak dapat rahmat Allah. Hah? Dia bilang innallaha Inna lillahi mi'ata rahmah Anzala biha fid dunya rahmatan wahidah Fabiha yata'atafun Wabiha yatarahamun Wa khaba'a tis'atan wa tis'ina Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah Allah itu punya rahmat 100% 1% diturunkan di dunia dari satu persen itu terjadilah saling rahmat orang tua sayang sama anak suami istri saling sayang menyayangi kemudian bahkan binatang buas itu memial, memelihara anaknya sendiri itu rahmat itu terjadi karena satu persen rahmatnya Allah yang di atas dunia ini. Kemudian Allah menyimpan 99% rahmat nanti di hari kiamat akan dibagikan kepada hambanya Allah Akbar jadi lebih murah rahmatnya Allah nanti dari kiamat karena itu kalau nggak dapat rahmat Allah nanti dari kiamat udah keterlaluan itu orang sudah Hah? udah keterlaluan kalau nggak diampuni dosanya oleh Allah nanti dari kiamat berarti udah keterlaluan sudah nemen wes sudah itu hamba-hamba yang sangat sangat merugi betul itu karena rahmat Allah jadi jangan digambarkan Allah itu kejemsadis sadis lah Allah itu arhamur rahimin. Di hari kiamat juga demikian arhamur rahimin. Malak rahmatnya lebih khusus daripada di atas dunia. Khabatis atan wa tis'ina rahmah. Yarhamu biha ibadah. Nah, nanti Allah sangat bermurah, banyak memaafkan. Ada nanti di hari kiamat. Banyak merahmati nanti di hari kiamat. Kemudian kalau ada hamba yang tidak mendapatkan itu, ya sudah berarti benar-benar keterlaluan. Nah, inilah mereka orang-orang tadi ini. Hah? Innahum an rabbim yauma idin Lamahjubun. Mereka enggak diizinkan untuk bertemu dengan Allah, dihijab dengan Allah sehingga dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Hah? Thumma innahum lasalul jahim. Udah enggak dapat rahmat Allah. Udah dia dihijab Thumma innahum kemudian mereka la salul jahim la dakhilul nar al muhriga. Mereka bakal masuk neraka yang membakar. Nauzubillah min dzalik. Terus ada di neraka sudah dibiarkan begitu saja? Di, di, dibiarkan begitu aja. Enggak, belum selesai kehinaannya. Thumma yuqalu lahum Tumayukalu yuqalu hadzal ladzi kuntum bidukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka. Siapa mengatakan para malaikat yang menjaga neraka? Hada inilah adab alladzi kuntum bidukadzibun yang kamu terhadap ini adab dahulu di dunia kuntum tukadzibun mendustakan gak percaya. sudah gak percaya kan ini dulu nih. Dilihat ada enggak? Nih rasakan nih. Berani-beraninya kamu nggak beriman, berani-beraninya kamu maksiat. Ini rasakan. Ini nggak percaya. Neraka itu begini. Ini rasakan. Beneran nggak ini? Firman Tuhan kamu di atas dunia. Nauzubillah min dzalik ya. Ini kalau fujar. Bagaimana kebalikan daripada fujar, orang yang beriman, orang yang baik. Kalla haqqan beneran inna kitab al-abrari lafi illiyin sesungguhnya kitab al-abrar Kutub amalil mu'minin as-sadiqin yaitu tulisan amal-amal orang yang bermukmin orang-orang beriman bukan hanya sekedar beriman tapi enggak beramal Amalan orang beriman as-sadiqin, yang benar-benar jujur dari hati, yang ikhlas, yang bagus. As-sadiqin fi imanihim karena ada orang mukmin fi za'min, fi za'min. Ada orang mukmin tadi itu sidqan. Wa kunu ma'as sadiqin. Allah perintahkan jadilah kamu orang yang betul-betul beriman. Hmm? Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Terus terus terus terus terus semuanya dari itu al mu'minuna as-sadiqina fi imanihim. As-sadiqina fi imanihim. Mereka orang mukmin yang benar-benar jujur begitu itu. Baik. Eh, kalau hanya sekedar wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanna. Kita harus muamalahnya dengan iman, tapi mereka bukan shadiq fi imani. Shadiq fi fil iman ini ada dua ada sadiq fil iman, ah, eh apa namanya? Ya, ada sadiq uh, bukan. Uh, orang yang nyatakan mukmin tadi itu ada dua. Ada yang dia tadi itu mukmin tapi ma'idmar syirik, ma'idmar kufur itu munafik namanya. Eh Tapi ada yang mukmin tidak ada idmaru syirik. Cuma dia tidak beramal. Dia tidak beramal perbuatannya seperti orang munafik. yaitu tetap tergolong munafik. Tapi munafik yang tidak mukhalat finnar. nah Yang mukhalat finnar itu munafik fil i'tigad bukan fil a'mal. Lah kalau munafik fil a'mal ayatul munafik salasa idza kadza idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tu'mina khan itu nifak fil a'mal itu nifak fil a'mal tapi yang dikatakan dalam Al-Qur'an innal munafiqina fi darkil fi asfal minan nar itu munaf eh, nifak fil i'tiqad ha nifak fil i'tiqad fi hukmil kufur orang yang benar-benar iman amalnya mereka dicatat di, disimpan ada di ab, di lafi illiyin, ada di illiyin. Illiyin. Qila huwa kitab jami' li amalil khair. Ini adalah kumpulan amal-amal khair. Minal malaika daripada malaikat, mukmini tsaqalain yang beriman daripada tsaqalain al jin wal ins, manusia dan jin. Wakilah Adam menyatakan huwa makan yaitu tempat fis sama isabiah ada di langit ketujuh tahtal arsh di bawah arsh. Nah, ada menyatakan gaimatul arsh itu di kursi arsh. Ya, apa ada di tiangnya arsh, ada lagi di bawah arsh, nah, ada di langit tujuh. Uh, amal mereka tercatat ada di sana. Hmm? Wa ma iliyun? Wa ma'alamaka ma'iliyun apa yang mengertikan kamu tentang iliyun itu? Apa itu iliyun? Kitabun markum, kitab yang sudah distempel juga. Yashaduhul mukarrabun yang yang disimpan ya maktum. Yashaduhul mukarrabun yang menyaksikan yaitu kitab al mukarrabun para malaikat. Oh, disaksikan ya Allah, amalnya ini orang hebat kan amal kada ya ya amal kada para malaikat menyaksikan kebaikannya amal-amal orang tadi itu hmm? nah, setelah itu di mana ditempatkan mereka kalau tadi itu orang-orang yang fujar lasolul jahim mereka akan dimasukkan ke neraka jahim bagaimana al abror ditempatkan ada di mana di, di, di mana Innal abrara lafi na'im. Insyaallah akan kita bahas yang berikutnya. Hat. Ada yang perlu dibahas? Ya, kalau bahasa sekarang ini enggak ada enggak disimpan sama Tuhan itu. Semuanya disimpan. Apa itu kalau komputer bahasanya komputer di taruh di apa, apa namanya? Software ya apa? Di hard disk. Ya. Eh, disimpan di hard disk. Kalau di komputer kan gitu ya. Eh, nanti satu saat dibuka di hard disk itu keluar semuanya. Rrrr, gitu ya. Nah, begitulah nanti gambaran nanti di hari kiamat semua yang diucapkan manusia yang dilakukan oleh manusia itu disimpan nanti di hari kiamat akan terbuka semuanya bisa ngingkari nggak bisa keuangan itu dalam setahun bisa diteliti semuanya kalau diaudit itu kenapa udah disimpan nah, hitungannya semuanya disimpan diaudit itu semuanya kelihatan oh ini korupsi ini kemana uang ini Dua tahun yang lalu jam sekian pernah laku itu odol satu itu. Kemana ini? Semuanya ada di situ. Hmm, bisa diaudit itu semuanya. Nanti dari kiamat juga demikian. Di yaumiddin, di yaumil jaza akan dibongkar semuanya. Alhamdulillah. min Kalau amalnya tadi itu fujar, amalul fujar, ya akan terbongkar semuanya. Kalau amalul abror ya akan terbongkar semuanya nantinya. Mati. Kenapa kok ada di Eliyin itu amalal malaikah? Terus apa perlunya malaikah tadi itu? Kok tercatat di sini? Uh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua untuk berbuat baik. Bahkan setan pun diperintahkan untuk berbuat baik. Cuma mereka berbuat jelek. Mereka berbuat jelek. Karena itu amalnya setan tadi itu juga dicatat. Walaupun setan itu pasti masuk neraka. Walaupun setan tadi itu masuk pasti masuk neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wa inna alaika la'nati ila yaumid yaumid dicatat kenapa Allah itu mengendaki baik semua tapi mereka melanggar nah, Demikian juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat berbuat baik, tapi tetap dicatat. Karena itu tidak ada yang terlepas daripada catatan Tuhan. Ah, dan malaikat eh, itu pun eh, ketika ada pelanggaran juga dicatat. Seperti yang terjadi pada Harut wa Marut. Dan akhirnya juga mendapatkan balasan juga Harut dan marut tadi itu. Hmm? Dan Harut dan Marut. Karena itu nanti di hari kiamat malaikat pun juga takut. Malaikat pun juga juga takut. Di hari kiamat nantinya. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Mereka para malaikat juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir dicabut itu derajat kemalaikatannya seperti Harut dan Marut nanti. Oh, mereka juga khawatir, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebaikan mereka juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.